الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد هذا مجلسنا الثاني في القراءة والتعليم على كتاب العلم صحيح البخاري في ضحى هذا اليوم يوم السبت الأول من شهر ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربعمائة Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya, para tabi'in dan yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis yang kedua dari majelis kita yang membaca dan memberi penjelasan dari kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah dan hari ini adalah hari Sabtu pada tanggal 1 dari bulan Rabi' al-Awwal tahun 1445 Hijriah في المجلس الأول التحذير لطالب العلم من اتباع المتشابه أو من الذين يتبعون المتشابه Dan telah berlalu bagi kita peringatan kepada seorang penuntut ilmu agar hendaknya dia berhati-hati dari mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih atau mengikuti orang-orang yang mereka senantiasa mencari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Min tariqat ahli ahwa wal bid'ah fil istidlal akhduhum bil mutasyabih min al ayat wal ahadith wa aqwali ahli al ilm dan termasuk di antara metode ahlul ahwa para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah di dalam pengambilan ilmu mereka di mana mereka selalu mengikuti ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih tersebut dan mereka meninggalkan yang jelas yang muhkam. والفتنة باتباع المتشابه كبيرة في الماضي والحاضر Dan munculnya fitnah disebabkan karena mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih tersebut merupakan fitnah yang besar sekali yang telah terjadi di masa lalu demikian pula di masa-masa kita sekarang ini. بدءا من تركه توحيد الله تعالى واتباعهم شبه الداعي إلى عبادة غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين ما سمعت الكلام في الأول من ذلك اتباعهم في التوحيد لمتشابه أو للمتشابه فصرف الناس إلى عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين وتركوا توحيد الله الذي هو أول واجب على العباد وأعظم فرائض الدين termasuk di antara perkara ini adalah mereka yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dalam permasalahan tauhid di mana mereka memalingkan manusia dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ibadah kepada para nabi, para wali dan orang-orang yang saleh. Mereka mengarahkan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dianggap saleh tersebut dan mereka menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih dalam perkara ini. يحتجون على جواز الاستغاثة ودعاء الأموات من الأولياء بقوله تعالى على ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Termasuk di antara hal ini seperti misalnya ajakan mereka untuk beristighatsah, berdoa, memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang telah mati dengan beralasan atau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir terhadap mereka dan mereka juga bukan orang-orang yang merasakan kesedihan. Ayat ini terdapat di dalam surah apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tahu? Surah Yunus. Dalam surah Yunus. والجواب عن هذا بأمرين dan jawaban terhadap syubhat ini dijawab dari dua perkara. أولا أن نقول أكملوا قراءة الآية قال, تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالله عرف الولي أنه كل مؤمن تقي Jawaban yang pertama hendaknya kalian menyempurnakan dalam membaca ayat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan firman-Nya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jal telah mendefinisikan telah menjelaskan makna dari wali. Siapakah yang disebut sebagai waliullah? Bahwa seorang itu yang disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum min aina lakum أولا أن الولي لا بد أن يكون ميتا وثانيا لا بد أن يكون على قبره قبة وضريح وثالثا لا بد أو يجوز أن يكون الولي أهلا أن يعبد مع الله جل جلاله Maka dikatakan kepada mereka, lalu dari mana kalian mendapatkan dan menemukan alasan-alasan untuk membenarkan apa yang kalian jadikan itu sebagai pegangan bahwa ciri-ciri seorang wali dia harus telah mati. Dia adalah seorang sudah mati. Dan dari mana kalian mengharuskan bahwa yang namanya wali kuburannya harus memiliki kubah? yang dibangun di atasnya. Lalu kemudian dari mana kalian menemukan dalil bahwa wali tersebut boleh untuk disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Al-mu'minuna kulluhum awliya'u lillah kama qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur maka orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang yang beriman, mereka adalah wali Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah wali bagi setiap orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. تفاوتت درجاتهم ومراتبهم في ولاية الله تعالى على قدر تفاوتهم في الإيمان والعمل الصالح. Meskipun kedudukan mereka sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Hal ini tergantung dari tingkatan keimanan mereka dan amalan saleh yang mereka lakukan. Al-amr tsani anna Allah jalla wa ala qala la khawfun 'alayhim hum wa la hum yahzanun hum fanajaw فلا خوف ولا حزن فمن أين لكم أن غيرهم يدعوهم من دون الله ويستغيث بهم Lalu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut bahwa mereka yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini yang kalian anggap sebagai wali mereka tidak merasa takut dan mereka tidak bersedih merekanya yaitu yang disembah oleh mereka ini mereka itu tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih lah dari mana kalian menjadikan ayat tersebut sebagai alasan untuk menyembah mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala? فهذا انحراف شديد وخطير fi makna al-wali. Maka ini adalah merupakan bentuk penyimpangan yang sangat dahsyat dan sangat berbahaya di dalam menjelaskan makna wali. As'alukumul an bimithal. Saya ingin bertanya kepada antum sekalian dengan menyebutkan sebuah permisalan. Jika qara'ta ayat fiha salat كما قرأت آيات فيها ذكر أولياء الله فالمرجع في معرفتك لحقيقة الصلاة وشروطها هو السنة apabila engkau mendengarkan kata salat dan engkau hendak mengetahui apa yang dimaksud salat. Sebagaimana halnya ketika engkau mendengarkan kata wali di mana engkau hendak mengetahui apa makna dari wali tersebut. Maka mengetahui definisi salat, hakikat dari salat dan syarat-syarat salat tentu rujukannya dikembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فكما رجعنا إلى السنة في معرفة الصلاة وشروطها وأمورها نرجع إلى السنة في معرفة الولي من هو sebagaimana ketika kita hendak mengetahui apa itu definisi salat hakikatnya dan syarat-syaratnya maka demikian pula kita harus mengetahui definisi dan pengertian wali dikembalikan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita juga merujuk kepada Al-Quran dalam menjelaskan hal itu. فمن الأحاديث التي تبين ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ثم ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي صفة هذا الولي وطريق الولاية فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه Maka termasuk di antara hadis yang menerangkan tentang Siapakah yang dimaksud wali Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jal berfirman, Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah terang-terangan hendak melakukan perlawanan kepadaku. Aku mengumumkan padanya peperangan untuk melawannya, menghadapinya. Lalu kemudian setelah itu, di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari orang yang disebut sebagai wali Allah. Di mana Allah Jalla wa ala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh para hamba dari amalan-amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala menyebutkan bahwa ketika hambaku tersebut senantiasa melakukan amalan-amalan nafilah, memperbanyak amalan sunnah, anjuran, hingga aku pun mencintai hambaku itu. Maka perhatikan di dalam hadis ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyifati walinya sebagai seorang yang senantiasa menegakkan kewajiban dan memperbanyak amalan-amalan nafilah. وكما انحرفوا بسبب اتباع المتشابه في توحيد الله في عبادته وأضلوا خلقا كثيرا كذلك فعلوا في توحيده في أسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Sebagaimana mereka telah tersesat di dalam memahami tauhid al-ibadah, di dalam memahami tauhid dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana mereka mengalihkan mengarahkan manusia untuk beribadah kepada wali-wali demikian pula mereka telah menyimpang dan tersesat di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauhidul asma was sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah Jalla wa ala memiliki nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna Maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa a'immatu haula'i al-mu'attilin lis-sifat hum al-jahmiyah أتباع جهم بن صفوان السمرقندي dan di antara pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia pada kesesatan ini adalah pemimpin kelompok Al-Jahmiyah yang bernama Jahm bin Sofwan As-Samarqandi. Waqad alafa al-Imam Ahmad kitaban sama Ar-Radd Ar-Radd 'ala al zanadiqah wal-Jahmiyah fima shakkat fihi min mutashabbih al-Qur'an. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menulis sebuah kitab yang kitab ini berjudul Ar-Raddu al Jahmiyah 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Bantahan terhadap kaum zindiq dan kaum Jahmiyah terhadap apa yang mereka jadikan sebagai alasan sebagai syubhat dari dalil-dalil yang mutasyabih dan penakwilan yang mereka lakukan terhadapnya. فإذا كان هذا في أشرف الأمور وأهمها وهو توحيد الله بعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته maka jika dalam perkara ibadah, dalam perkara tauhid ibadah, mereka telah menyimpang. Demikian pula dalam hal mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyimpangkan dari jalan yang sebenarnya dan pemahaman yang benar. Maka apalagi kalau selain dari perkara-perkara tauhid tersebut, maka itu terlebih lagi. كثرة الكلام حول هذا الحديث من اتباع المتشابه oleh karena itu engkau tidak perlu heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras di dalam memberi tahzir dan peringatan untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Karena hal itu disebabkan karena banyaknya terjadi penyimpangan dan berbahayanya penyimpangan akibat dari mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihah ini. Alladzina ahdathu al-bid'ah ala sana fi ghalib asy-syuhur bid'ah ومناسبات هؤلاء اتبعوا بعض المتشابهات maka mereka yang melakukan amalan-amalan bid'ah sepanjang tahun di bulan-bulan dalam setahun mereka yang selalu melakukan berbagai macam amalan-amalan bid'ah maka mereka ini di antaranya ada yang mereka jadikan sebagai dalil dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Di Muharram lahum bid'ah khasah في صفر لهم بدع خاصة في ربيع أول لهم بدع خاصة وأشهر ما يفعلونه من ذلك الاحتفالات والموالد وهكذا في شعبان وفي رجب وفي رمضان وغيرها من الشهور Di bulan Muharram mereka memiliki bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Bid'ah yang khusus. Demikian pula di bulan Safar ada bid'ah-bid'ah sendiri lagi yang mereka lakukan. Di bulan Rabi al-Awwal juga ada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dan di antara bid'ah yang paling masyhur yang diada-adakan di bulan tersebut adalah adanya perayaan-perayaan, maulid-maulid. Dan demikian pula bid'ah-bid'ah yang lainnya ada di bulan-bulan tersendiri, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Ramadan dan seterusnya. نقرأ ما تيسر من الأحاديث الآن ونكتفي بهذه الإضافة على الحديث المتقدم. Maka kita melanjutkan untuk membaca hadis yang berikutnya dan mencukupkan komentar kita dan penjelasan kita terhadap hadis yang sebelumnya. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجومي وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري ففيه العمل بالمكاتبة في العلم والفتيا والقضاء وغيرها Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hamad bin Zaid. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Imran al jauni Dan beliau bernama Abdul Malik bin Habib Al-Azdi. Beliau mengatakan telah menulis kepadaku Abdullah bin Rabah Al-Ansari. Di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa dahulu para ulama mereka mengamalkan al-mukatabah saling mengirimkan surat yang berisi hadis yang berisi riwayat-riwayat mereka demikian pula mengamalkan surat-surat tersebut yang berisi riwayat atau hadis baik dalam hal periwayatan demikian pula dalam hal berfatwa dan dalam hal menetapkan keputusan-keputusan dalam sebuah pengadilan. Qala anna Abdullah ibn Amr yani ibn al-As radhiyallahu anhu qala hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ay martartu ilayhi awwal al-hajra qabil al-dhahir. Berkata, hmm, hmm? لا بأس طيب قال فسمع أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب bahwa Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan suatu ketika di awal siang hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau yaitu Nabi mendengarkan suara dua lelaki yang mereka sedang berselisih di dalam membahas satu ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami dalam keadaan diketahui ada kemarahan di wajah beliau. Lalu kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan karena perselisihan mereka di dalam kitab Allah. هذا الحديث انفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري وأما الحديث الأول فقد وافقه على تخريجه البخاري Coba anak-anak yang ngobrol itu tolong jangan berbicara. Jangan ada yang bicara. Hadis ini adalah hadis yang Al-Imam Muslim rahimahullah bersendiri dalam meriwayatkannya. Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Berbeda dengan hadis sebelumnya, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan dengan lafaz ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. وروى ابن ماجه والنسائي الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح وكذلك أحمد من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المسجد قريبا من باب حجرته عليه الصلاة والسلام فتناظروا أو تماروا في آية وكانت المسألة في القدر فقال أحدهما أو أحدهم ألم يقل الله كذا وقال الثاني ألم يقل الله كذا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان كأنما قطع حب الرومان في وجهه من شدة الغضب فقال أبهذا أمرت أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما أنزل الله الكتاب يصدق بعضه بعضا فما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتموه فكلوه إلى عالمه telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah demikian pula An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari jalur yang lain, jalur yang berbeda dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma beliau menyebutkan bahwa ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sedang duduk di dalam masjid di sisi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian terjadi perselisihan, perdebatan di antara mereka dalam permasalahan takdir. Al-qada wal qadar. Yang satunya mengatakan, bukankah Allah telah menakdirkan demikian dan demikian? Yang satunya lagi mengatakan, bukankah Allah telah menakdirkan demikian dan demikian? Maka perdebatan mereka didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan beliau keluar dalam keadaan marah dan kemarahan beliau tersebut terlihat di wajah beliau seperti dipecahkannya buah delima merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti merahnya buah delima ketika dipecahkan maka itu nampak di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemerahan yang menunjukkan kemarahan beliau. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, apakah dengan cara yang seperti ini kalian diperintahkan? Apakah dengan cara yang seperti ini kalian diperintahkan kalian hendak menabrakkan sebagian ayat terhadap sebagian yang lainnya. Menjadikan ayat sebagian dengan sebagian yang lainnya seakan-akan kontradiksi. Bertentangan antara sebagian ayat dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya itu saling menguatkan saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Bukan saling dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Sebabnya يصدق بعضه بعضا وما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتموه فكيدوه إلى عالم maka apa yang telah kalian ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka amalkan itu dan apa yang kalian tidak ketahui, maka hendaknya kalian menyerahkannya kepada orang yang berilmu. فانظروا شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلافا يسيرا في فهم النصوص في فهم القرآن maka perhatikanlah terhadap sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat adanya perselisihan yang itu adalah perselisihan yang sedikit di dalam memahami nas-nas dan Al-Qur'an Karim. فنهى عن الاختلاف بقوله كما جاءت في أدلة من القرآن والسنة أيضا كثيرة. Sebagaimana beliau juga melarang untuk terjadinya perselisihan di dalam menyikapi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak dalil dan hadis. Kama qala ta'ala wa la takunu minal musyrikin alladziina farraqu diinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka membentuk kelompok-kelompok dan setiap dari kelompok tersebut merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Allah Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dan hujjah dan bagi mereka azab yang besar. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan merupakan عذاب قال Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian. Maka Al-Quranul Karim itu saling menguatkan dan membenarkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain karena seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. kalamuhu azza wa jalla ta'ala walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan karena Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan. Allah Jalla wa ala berfirman, kalau seandainya sesuatu itu datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan melihat banyak sekali perselisihan. فإذا لم تفهم وجه الجمع بين آية وأخرى فاسأل أهل العلم بذلك يخبروك. Apabila engkau tidak mengetahui bagaimana cara mengkompromikan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Niscaya mereka yang akan menjelaskannya kepadamu. وإذا كنت قادرا فارجع إلى تفاسير الصحابة والسلف الصالح تتجلى لك الأمور. Dan apabila engkau mampu untuk membaca kitab, maka merujuklah engkau, kembalilah engkau kepada penafsiran para sahabat dan penafsiran as-salafus salih dalam menerangkan ayat tersebut maka akan menjadi jelas bagimu. Jadi hadis ini adalah merupakan peringatan yang keras dari larangan terjadinya perselisihan dan perpecahan termasuk dalam hal ini perpecahan atau perselisihan di dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim. Subhanallah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kama fi musnad al-Imam Ahmad bin hadith Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu هلاك أمتي في الكتاب قالوا ما الكتاب يا رسول الله قال قوم يقرؤون القرآن yata'awwalunahu ala ghairi ma aradallah. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halaku ummati fil kitab kebinasaan umatku ini dalam perkara kitabullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud kebinasan umat dalam kitabullah? Maka diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu munculnya satu kaum yang mereka mentakwil, menjelaskan, menafsirkan kitabullah Subhanahu Wa Taala bukan dengan cara menafsirkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنهما لما قال له ابن عباس وددت يا أمير المؤمنين أن الناس لا يتسارعون هكذا في حفظ القرآن أي بدون فهم وتعلم لمعانيه فقال له عمر ولم يا ابن أبي وأنا أختصر القصة قال نحن أنزل علينا القرآن فينا القرآن وعرفنا فيما أنزل ففهمناه فعملنا به وسيأتي أقوام بعدنا يقرؤون القرآن لا يعرفون فيما أنزل ولا يعرفون معانيه فيختلفوا فإذا اختلفوا احتقوا معنى احتقوا كل واحد يقول الحق إيش معي قال فإذا احتقوا اختلفوا عفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا dan demikian pula kejadian antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada saat keduanya bertemu lalu kemudian terjadi dialog di antara mereka tentang munculnya orang-orang yang begitu cepatnya, begitu mudahnya mereka menghafal Al-Quran Al Karim. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan alangkah inginnya aku agar mereka tidak bersegera menghafal Al-Qur'anul Karim. Maksud beliau tidak segera menghafal Al-Qur'anul Karim, menghafalnya begitu saja tanpa memahaminya dan tanpa mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian Ibn Abbas menjelaskan, kata beliau, saya meringkas cerita ini, saya meringkas kisah ini, di mana Ibn, Abba, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menerangkan tentang apa yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami dahulu ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada kami maka kami mengetahui di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan kami mengetahui dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Kirim. Adapun mereka, begitu cepatnya mereka menghafal Al-Quran Al-Kirim dalam keadaan mereka tidak mengetahui di mana Al-Quran diturunkan, dan mereka tidak mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim sebagaimana mestinya sehingga masing-masing dari mereka menafsirkan sesuai dengan kehendaknya dan masing-masing dari mereka merasa benar dengan penafsiran yang ada pada mereka dan apabila mereka masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang benar maka mereka pun berselisih. Ihtaqu thumma ikhtalafu thumma ikhtalafu thumma ikhtalafu thumma Lalu kemudian mereka berselisih. Dan ketika mereka berselisih, dilanjutkan dengan saling bunuh membunuh di antara mereka. ولهذا لما جاء ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم ويرد على شبههم قال لهم كلمة هي أصل عظيم في الدين. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendatangi kelompok Khawarij untuk men mendebati mereka dan menasihati mereka. Maka Ibnu Abbas mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu adalah merupakan prinsip yang utama, prinsip yang agung yang terdapat di dalam agama ini. Qala laqad min 'indi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fiikum minhum ahad. Kata itu Abbas radhiyallahu taala anhuma di hadapan kelompok Khawarij Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka lah yaitu kepada para sahabatlah Al-Qur'an itu diturunkan dan mereka lebih mengetahui tentang Al-Quran dan tentang makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran Al Karim daripada kalian dan tidak seorang pun dari kalian yaitu kelompok khawarij yang termasuk dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Khawarij halaku fi bid'atihim بسبب مخالفتهم للصحابة في فهم القرآن. Maka kelompok Khawarij mereka telah binasa dengan bid'ah yang mereka lakukan disebabkan karena mereka telah menyelisihi di dalam memahami Al-Quran terhadap penafsiran dan pemahaman para sahabat radhiyallahu Yaitu di dalam menyikapi ayat-ayat yang menerangkan tentang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan sikap mereka terhadap orang yang menyelisihi yaitu yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. An-naw'u al Jenis yang kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Tentang sikap loyal kepada kaum mukminin dan sikap memusuhi dan antipati terhadap orang-orang kafir. النوع الثالث الآيات المتعلقة بالكفر والإيمان Jenis yang ketiga, ayat-ayat yang membahas tentang kekafiran dan keimanan. وهذه أو هذا المسلك وهو الأخذ من القرآن دون الرجوع إلى السنة وأقوال الصحابة huwa tariqatu ahli bid'ah wa ahli ilhad. Dan metode yang seperti ini yaitu metode berdalil dengan ayat tanpa merujuk kepada sunnah dan tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat ini adalah metode yang dilakukan oleh ahlul bid'ah para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang ilhad di dalam agama ini قال الإمام أحمد كما في السنة للخلال المجلد الرابع صفحة 22 في كلام طويل منه قوله disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah pada jilid yang keempat halaman 22 di mana Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan ucapan yang panjang di antaranya adalah perkataan beliau qala fa'amma man ta'awwalahu al-Qur'an ala zahirin bila dilalatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahad min ashabihi فهذا تأويل أهل البدع Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala Dan adapun penakwilan adapun penakwilan atau orang yang menafsirkan, mentakwil Al-Qur'anul Karim dengan cara memahami secara zahir tanpa merujuk tanpa berdalil kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula merujuk kepada pemahaman salah seorang dari kalangan para sahabatnya maka ini adalah merupakan bentuk penakwilan ahlul bidah وفي هذا الحديث أيضا الغضب عند التعليم والموعظة ورؤية ما يخالف الشرع ويخشى ضرره على الناس. Dan hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya marah. Marah ketika menyampaikan ilmu, marah ketika menyampaikan nasihat, dan adanya rasa khawatir terhadap mereka yang menyelisihi apa yang terdapat di dalam syariat dari bahayanya dan kemudaratan yang besar. ومما يدل على شدة كراهة التنازع والاختلاف الحديث التالي Dan di antara yang menunjukkan dibencinya perselisihan adalah hadis yang berikut ini. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وهو النيسابوري قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران وهو الجوني المتقدم عبد الملك بن حبيب عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا أي إذا اختلفتم في معنى آية أو آيات فقوموا حتى تجدوا العلم الذي يرفع الخلاف ولا تتنازعوا بركات الإمام مسلم رحمه الله telah memberitakan kepada kami Yahya bin Yahya yaitu an nasaburi kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abu Qudamah Al-Harith bin Ubaid dari Abu Imran yaitu Abu Imran al Jauni yang sudah disebutkan pada sanad sebelumnya Abdul Malik bin Habib dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hendaknya kalian membaca Al-Quran selama hati-hati kalian itu menyatu. Maka apabila kalian berselisih, yaitu berselisih di dalam memahami makna satu atau beberapa ayat, apabila kalian berselisih, maka bangkitlah kalian, berdirilah kalian, yaitu tinggalkan majelis tersebut hingga jelas bagi kalian tentang makna yang terdapat di dalam ayat tersebut berdasarkan ilmu. وقد تقدم معكم الحديث في كتاب الاعتصام أيضا من صحيح البخاري لأن هذا الحديث أيضا رواه البخاري Dan telah lalu pula bagi antum sekalian hadis ini yang sudah dibahas yang disebutkan dalam kitab Al-I'tisam dari Sahih Al-Bukhari karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. وهذه الأحاديث انظروا فقه الإمام مسلم في تخريجها في كتاب العلم تحذيرا لطلاب العلم وقراء القرآن من الاختلاف وأسبابه Maka ini termasuk atau kalian hendaknya memperhatikan pemahaman al-Imam Muslim, fikih yang dimiliki oleh Imam Muslim, kecerdasan beliau, di mana beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab yang menerangkan tentang ilmu, kitabul ilm, untuk memberi penjelasan dan peringatan tentang bahayanya terjadinya perselisihan dalam memahami kitabullah. وأما الطريق السلامة من الاختلاف والنجاة من الهلاك هو بفهم القرآن على ما ورد في الأحاديث الصحيحة وتفاسير الصحابة الصحيحة عنهم Maka ini menunjukkan bahwa jalan keselamatan dari terjadinya perselisihan dan jalan keselamatan dari kebinasaan disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan di dalam memahami Al-Quran Karim maka solusinya dan jalan keluarnya adalah memahaminya berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan pemahaman para sahabat. ثم قال الإمام مسلم حدثني إسحاق بن منصور هو الكوسج تلمذ عليه أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود قال أخبرنا عبد الصمد وابن عبد الوارث تقدم معكم قال حدثنا همام وابن يحيى بن دينار قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepadaku Ishaq bin Mansur yaitu Al-Kausaj dan seluruh periwayat kutubus sittah itu berguru kepada beliau Al-Kausaj kecuali Abu Dawud eh nah Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abdus Samad. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hammam. Yaitu Hammam bin Yahya bin Dinar. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Imran al Jauni yang telah lalu dari Jundub yaitu Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bacalah Al-Qur'an selama hati-hati kalian menyatu dan apabila kalian berselisih maka bangkitlah kalian. Eh. ثم قال مسلم أيضا انظروا كيف يعدل الطرق إلى هذا الحديث Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah taala setelahnya dan kalian perhatikan bagaimana Imam Muslim menyebutkan jalur-jalur riwayat terhadap hadis ini. قال هنا حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي الفرق بين حدثنا وحدثني أن حدثنا حدثه ومعه جماعة غيره وأما حدثني فحدثه وحده Dan di sini Imam Muslim rahimahullah mengatakan haddatsani telah memberitakan padaku dan berbeda antara dua ungkapan haddatsana dengan haddatsani. Kalau haddatsana telah memberitakan kepada kami maksudnya beliau mendapatkan riwayat hadis tersebut dalam keadaan ada yang lain yang bersama beliau. Adapun haddatsani telah memberitakan kepadaku yaitu gurunya menyampaikan riwayat itu kepada beliau secara khusus. Qala haddatsana Habban wa huwa Hilal al-Barili qala haddatsana Aban wa al-Attar أبو إمران قال قال لنا جند ونحن غلمان بالكوفة تأمل حرص الصحابة على تبليغ الحديث النبوي ولو للصغار الغلمان وعلى دول رقم اثنين على غرس كراهية الاختلاف والتنازع في قلوب وعقول الصغار غلام الصغير الذي لم يبلغ نعم Kata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan padaku Ahmad bin Sa'id bin Sakhr ad-Darimi. Kata beliau telah memberitakan pada kami Habban ibn Hilal. Kata beliau telah memberitakan pada kami Aban bin Yazid al-Attar. telah memberitakan kepada kami Abu Imran. Beliau mengatakan, Jundub mengatakan kepada kami. Dan pada saat itu kami masih berusia anak-anak kecil, berstatus sebagai anak-anak kecil di Kufa. Maka perhatikan hadis ini. Perhatian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak kecil yaitu mereka yang belum mencapai usia balik. Dan demikian pula perhatian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk memberi peringatan tentang bahayanya berselisih di dalam memahami kitabullah. وهذا يذكرنا بصحابي آخر وهو حذيفة بن اليمان دخل على شباب قراء يتعلمون القرآن في المسجد فقال لهم وصية عظيمة يا معشر القراء استقيموا فإنكم قد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا فيأمرهم بالاستقامة على السنة واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الضلال dan termasuk dalam hal ini pula apa yang dilakukan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma di mana beliau satu ketika masuk ke dalam masjid dan melihat ada para pemuda. Mereka yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Maka Hudzaifah bin Yaman menyampaikan nasihat yang agung kepada mereka. Beliau mengatakan, wahai sekalian, kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, istiqomahlah kalian. Hendaknya kalian tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan apabila kalian istiqamah, maka niscaya kalian telah melampaui yang lain dalam hal kebaikan dan dalam hal pahala. Namun apabila kalian mencari jalan ke kanan dan ke kiri, yaitu kalian belok, kalian menyimpang dari jalan yang lurus, tidak beristiqamah, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka perhatikan nasihat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ini. Di mana beliau menasihati para pemuda tersebut agar hendaknya mereka senantiasa istiqamah memahami kitabullah berdasarkan pemahaman dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat dan beliau memperingatkan mengingatkan mereka dari bahayanya kesesatan. انظروا إلى حرصهم على تعليم وتحذير الغلمان الصغار وعموم طلاب العلم من الانحراف عن الصواب والحق. Maka perhatikanlah peringatan beliau terhadap anak-anak kecil, terhadap para pemuda yang ada di masa itu. Di mana beliau senantiasa mengingatkan demikian pula sikap para ulama salaf mengingatkan mereka dari penyimpangan, dari kesesatan yang menyebabkan mereka jauh dari jalur kebenaran. وعلى طريقهم مضى التابعون كما روى مسلم في مقدمة صحيحه قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين تقدم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي تابع المقرئ عبد الله بن حبيب قال فكان يقول لنا كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة غلمة أي فاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص لأن أبا الأحوص يقص على السنة يعظ الناس بالسنة بالآيات والأحاديث والقصص الصحيحة خلاف القصاص الآخرين ثم يقول وإياكم وشقيقا يحذر الغلمان من شقيق هذا Qala wa kana syaqiqun hadha yara ra'yal khawarij wa laysa bi Abi Wa'il at-tabi'i Dan peringatan terhadap anak-anak muda, anak-anak kecil itu yang dilakukan oleh para tabi'in. Dan termasuk dalam hal ini apa yang di Riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam pembukaan kitab sahihnya, dalam mukaddimah sahihnya di mana beliau memberitakan dengan sanatnya telah memberitakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari yang telah disebutkan sebelumnya telah memberitakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid kata beliau telah memberitakan kepada kami Asim yaitu Asim Nabi Najud kata beliau kami ketika itu mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib imam di kalangan tabi'in dan kami ketika itu adalah masih berstatus anak-anak kecil perhatikan ini sikap mereka mereka adalah anak-anak kecil mereka mendatangi Abu Abdurrahman Sulemi. sulami Lalu kata beliau, maka Abu Abdurrahman ini pun mengatakan kepada kami, menyampaikan nasihat kepada kami, jangan kalian bermajelis, jangan kalian duduk di majelis orang-orang yang suka berkisah-kisah, orang-orang yang suka menyebutkan kisah-kisah, kecuali Abul Ahwas Sebab Abu Ahwas ini apabila beliau berkisah beliau tidak keluar dari Al-Qur'anul Karim dari sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan dari apa yang datang dari para sahabat. Ini yani beliau berkisah dengan benar, menyelisihi mayoritas mereka yang suka berkisah dengan hikayat atau kisah-kisah yang yang tidak jelas kebenarannya. Lalu kata beliau, hendaknya kalian menjauhi syakik dan diterangkan bahwa syakik ini adalah seorang yang memiliki pemahaman khawarij yang berpaham dengan pemahaman khawarij maka Abu Abdurrahman Sulami memperingatkan anak-anak kecil ketika itu dari mendengarkan ucapan syaqiq yang berpaham khawarij dan syekh yang dimaksud di sini bukan syekh bin Salamah yang termasuk dari kalangan ulama dari kalangan tabi'in فهنا جندب رضي الله عنه يحدث هؤلاء الغلمان من التابعين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا فدل على وجوب إغلاق وقطع أسباب الفرقة والاختلاف dan disebutkan pula dalam riwayat ini di mana Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menasihati anak-anak yang ada di masanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Qur'an selama hati-hati kalian menyatu apabila kalian berselisih maka bangkitlah Maka ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk memutus tali dari hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan. Wal ummah qad istarahat bil aqaid wal ahkam wal madhahib kama qala sallallahu alaihi wasallam فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا وقع كما أخبر به Dan umat ini telah terjadi perselisihan baik dalam perkara akidah, dalam perkara hukum. Demikian pula mereka telah bermadhab-madhab dan ini sebagai bentuk kebenaran apa yang disampaikan dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah wafatku maka dia akan melihat banyaknya perselisihan dan perselisihan ini telah terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله أخبر بذلك تحذيرا لنا ولم يكتف بذلك بل أمرنا وأرشدنا إلى المخرج من هذا الخلاف وهو الذي يعرض عنه كثير من هؤلاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau tidak mencukupkan untuk memberitakan kepada kita tentang adanya perselisihan dan perpecahan itu. Namun beliau memerintahkan dan menerangkan bimbingannya kepada kita sekalian sebagai bentuk peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kewajiban kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al khulafa ar dan ini adalah merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diselisihi oleh kaum muslimin di masa-masa sekarang ini. Mereka berpaling darinya yaitu berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafaur rasyidun. Wa min at wal masalik wal akhlaq التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الخصومات والجدال dan termasuk di antara metode yang diingatkan dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula as-salafus salih adalah mengambil ilmu dengan cara melakukan perdebatan dan melakukan jidal di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum itu tersesat setelah hidayah yang sampai kepada mereka melainkan disebabkan karena mereka diberi kemampuan untuk melakukan perdebatan. وقد ذكر الإمام أحمد في أول أصول السنة بعد ذكره التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهم قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات في الدين Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah Beliau menyebutkan di awal dari kitab sunnah setelah beliau menerangkan tentang kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat maka beliau pun mengatakan bahwa termasuk di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan bid'ah bid'ah dan kesesatan dan meninggalkan perdebatan-perdebatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. فبعض طلاب العلم يبتلى بهذا الخلق الذميم وهو كثرة الجدال والخصومات Sebagian penuntut ilmu mereka terjatuh ke dalam akhlak dan perangai yang buruk ini yaitu kebiasaan mereka untuk berdebat dan bertengkar di dalam urusan agama ini. Wahala yantuju anhu adrarun sayyi'ah. Dan hal ini akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Wahid al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm ليتخلص من حجة خصمه أو ليغلبه Yang pertama, seseorang akan mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu agar kemudian dia bisa selamat dan dia bisa menang di dalam perdebatan itu mengalahkan lawan debatnya. الثاني أن يكذب بالحق إذا نطق به خصمه من باب الكبر والمعاندة Kemudaratan yang kedua akan menyebabkan seseorang menolak kebenaran apabila kebenaran itu diucapkan oleh lawan debatnya maka dia menolaknya dalam bentuk kesombongan dan sebagai bentuk nyel yaitu meninggalkan al-haq meninggalkan kebenaran. as كثرة التنقل بين الآراء والعقائد والأقوال kemudaratan yang ketiga Orang yang suka berdebat, dia akan selalu berubah-ubah keyakinannya. Berubah-ubah pandangannya, baik dalam urusan akidah, demikian pula dalam urusan melihat pandangan-pandangan yang ada. قال بعض السلف من أكثر الخصومات aksarat tanakul. Berkata sebagian para ulama ussalaf, barang siapa yang memperbanyak perdebatan dan pertengkaran, maka dia akan suka berpindah-pindah. Wa ashaddu dhalik al-khusumat wal jidal ma'a ahli al ahwai wal bid'ah al-khusumat wal jidal fil Qur'an. Dan yang paling parah dari setiap perdebatan tersebut adalah perdebatan, pertengkaran bersama dengan ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu. Demikian pula perdebatan di dalam memahami Al-Quran Karim. نختم بهذا الحديث لهذا قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والله بن محمد آه، قال حدثنا وكيع بن الجراح الإمام عن ابن جريج بن عبد العزيز عن ابن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه آه، عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم والالد شديد الخصومه وكذلك الخصم كثير الخصومه دائمها Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah kata beliau telah memberitakan kepada kami Waqi' bin jarrah dari ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz dari ibnu Abi Mulaikah yaitu Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim bahwa orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala al-aladdul khasim yang dimaksud al-aladdu yaitu orang yang keras di dalam perdebatan dia sangat kuat berdebat demikian pula makna al-khasim dia selalu melakukan perdebatan dan pertengkaran di dalam memahami atau di dalam memahami nas dalil. Sawa'an kanat kathratul khusumat fid din atau hatta ma'an nas fi umur dunia. Dan hadis ini bersifat umum. Apakah yang dimaksud banyak melakukan perdebatan dalam urusan agama atau banyak berdebat dan bertengkar dalam perkara-perkara dunia dengan manusia? Imma bi an ya'khud asya' minhum la yastahiqquha وإما أن يخاصم ليمتنع ويتخلص من سداد أشياء تجب عليه Ada kalanya perdebatan itu dia lakukan karena dia mengambil sesuatu dari orang lain yang dia tidak berhak untuk mengambilnya. Itu bukan haknya dia. Atau dia berdebat dengan orang lain agar kemudian dia bisa menghindari sesuatu kewajiban yang dia harus menunaikannya, tapi dia sengaja berdebat, dia sengaja bertengkar agar kemudian dia uh, bisa selamat dari menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. الحديث وافقه على الإخراج أيضا البخاري في مواضع ومنها في كتاب الأحكام باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة هذا كلام البخاري Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya. Dan di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis ini disebutkan dalam Kitabul Ahkam dalam bab al aladul Khasim. Lalu kemudian beliau menerangkan al aladul Khasim Ad-Daim fil Khusumah yaitu orang yang selalu berdebat orang yang suka bertengkar. maka engkau apabila engkau mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu maka hendaknya kalian membenci sesuatu itu pula dan hendaknya kalian menjauhinya wa طالبة علم أو طالبة دنيا مخاصمة مجادلة لدود فكذلك Maka penyebutan laki-laki di dalam hadis ini ini maksudnya yang dimaksud kebanyakannya. Namun hadis ini bersifat umum. Kalau seandainya di situ ada wanita, dia penuntut ilmu atau dia seorang dai, namun dia orang suka berdebat, orang suka bertengkar maka juga termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam arju an yakun ma taqaddama min al-kalam wadihan mafhuman saya berharap apa yang telah kita terangkan dari pembahasan ini jelas dan bisa dipahami ana uqaddir tul julusikum tul julusikum أقدر أو أقدر أقدر يعني أعرف يعني أيوة أعرف ماذا مش واضح saya menghargai duduknya kalian dalam waktu yang lama ini وتكاثر الدروس عليكم dan banyaknya pelajaran yang antum hadiri dan antum dengarkan واختلاف اللغة أيضا dan ditambah lagi adanya perbedaan bahasa وإن كان وجود المترجم الأستاذ الشيخ أبي معاوية جزاه الله خيرا خفف هذا الأمر كثيرا ولله الحمد Meskipun dengan adanya penerjemah maka itu meringankan banyak hal walhamdulillah. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وتنتهي هذه الجلسة الآن عند الأذان وصلاة الظهر ولنا عودة إن شاء الله بعد. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan rezeki kepada aku dan kalian ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh dan hingga sampai di sini selesai jalsa kita di pagi hari ini dan kita bersiap-siap untuk mengerjakan salat az-zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin.